Sehingga pada hari ini, hari ke-11 dari bulan Ramadan, yang bertepatan dengan pertemuan ke-11 kita juga di kajian interaktif Ramadan. Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati bersama Al-Ustadzul Qarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah. Dan insya Allah untuk hari ini akan mengangkat tema tentang khusyuk dalam ibadah. Jadi tema hari ini yaitu khusyuk dalam ibadah. Baik, bagi pendengar sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaan untuk kajian interaktif hari ini bisa Anda kirimkan melalui halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.zulkarnain.net atau bisa juga di Yahoo Messenger di email radio.nasihat.yahoo.com dan juga bisa melalui WhatsApp atau SMS di nomor 0853 9986 3739 atau via telepon di nomor 0411 878 368. Baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak toksi hari ini dengan tema khusyuk dalam ibadah. Olehnya itu kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan يليق لجلاله وكبريائه عظيم الشأن تخشع القلوب لعظمته والصلاة والسلام على نبينا محمد خير بريته وهو الخاشع في عبادته صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا أما بعد قوم مسلمين دم مسلمات para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara renungan amalan hati di bulan Ramadan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Jika kana يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو شاتمه Falyakul ini imru'un saim. Apabila di hari seorang itu berpuasa, maka dia jangan dia melakukan rafath, hal yang sia-sia, atau pembicaraan yang dia saling berbantah, saling berdebat. Apabila ada yang mencelanya, maka hendaknya dia berkata, sungguhnya saya adalah seorang yang berpuasa. Perhatikan, Diperintah untuk berucap, saya adalah seorang yang berpuasa. Dihadirkan bahwa dirinya sedang berpuasa. Dia khusyuk dengan puasanya. Dan itulah khusyuk pada ibadah. Apabila menghiasi seorang hamba, maka akan membuat ibadah itu berkesan pada dirinya, penuh makna dan arti. Dan khusyuk ini dari ibadah hati yang sangat agung. Bermanfaat untuk orang yang berpuasa dan untuk yang lainnya. Dari orang-orang yang menegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keagungan dari khusyuk ini telah disebutkan di dalam berbagai ayat Al-Quran. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang khusyuk di dalam firmannya. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا Sungguhnya orang-orang yang berilmu sebelumnya apabila dibacakan kepada mereka dari ayat-ayat itu maka mereka pun tersungkur sujud di atas dahu-dahu mereka. Di atas dagu-dagu mereka. Seraya berkata, Maha suci engkau wahai Rob kami. Dan sungguh, janji Rob kami pasti akan terwujud, akan terjadi. Dan mereka sujud di atas dagu-dagunya dalam keadaan menangis. Dan mereka bertambah khusyuk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dari sifat para nabi di dalam ibadahnya. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sungguhnya mereka para nabi itu orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan, penuh rasa takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk terhadap kami. Dan dari keutamaan khusyuk ini, Al-Quranul Karim diturunkan untuk hal itu. لو أن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون عندي kata kami turunkan Al-Quran ini ke gunung engkau akan melihat gunung itu khusyuk. Mutasaddian terpecah-pecah karena takut kepada Allah. Itulah perumpamaan-perumpamaan kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala puji orang-orang yang khusyuk dan disebut dengan keberuntungan. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khasyi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Itu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sepuluh pelaku amalan di antara mereka wal khashiin wal khashiat laki-laki dan perempuan yang khusyuk dan disebutkan dari keutamannya di akhir ayat, A'addallahu lahum maghfiratan wa ajaran azima. Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang tidak khusyuk dan menegur siapa yang lambat menuju kepada khusyuk tersebut. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون Tidakkah dekat masanya bagi orang yang beriman agar supaya hati-hati mereka itu khusyuk berzikir kepada Allah terhadap zikir kepada Allah dan apa yang turun dari kebenaran dan jangan seperti jangan mereka seperti ahlul kitab sebelumnya di mana waktu berlalu panjang terhadap mereka hingga hati-hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan dari mereka ada orang-orang yang fasik. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan khusyuk ini adalah hal yang meringankan seorang hamba di dalam menunaikan ibadahnya, menggampangkannya di dalam memudahkannya, di dalam menegakkan ubudiyah kepadanya. Allah firman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." ambillah pertolongan dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya hal ini sangat besar kecuali sangat berat kecuali terhadap orang-orang yang khusyuk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita doa kita berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Di antara doa yang beliau ajarkan, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk. Iya. Dan akan datang penyebutan beberapa keindahan dari khusyuk di dalam ibadah, urgensi dan kewajibannya di kelanjutan pembahasan. Perlu saya definisikan tentang khusyuk bahwa khusyuk di dalam penggunaan Al-Quranul Karim datang dalam beberapa makna. Iya. Di antara makna khusyuk di dalam Al-Quran digunakan bermana menghinakan diri. Dan ini di dalam beberapa ayat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa الْأَصْوَاتُ aswatu فَلَا fala إِلَّا illa hamsa." Dan suara-suara pada waktu itu menjadi khusyuk. Kamu tidak dengar kecuali bisikan-bisikan. Khusyuk merendah, menghina. Iya. Dan dari mana khusyuk di dalam penggunaan Al-Quranul Karim bermana tenang. Bermana tenang. Dan juga dari mana khusyuk di dalam penggunaan ayat Al-Quran bermana al-khawf. Ada rasa takut. Karena itu di ibadah para nabi wa kanu lana khasyiin dan mereka khusyuk kepada kami ditafsirkan oleh Qatada kata beliau al khusyuk fil qalbi. Khusyuk itu di dalam hati. Huwal khauf wa ghaddul basar fi shalah. Dia adalah takut dan menundukkan pandangan di dalam salat. Dan disebutkan juga dari mana penggunaan khusyuk di dalam Al-Quran bermakna tawadu, merendah diri. Dan ini mana-mana dari sisi e, bahasa dan dari sisi penggunaan. Ada dari sisi bahasa Arab dan itu yang digunakan di dalam penggunaan Al-Quranul Karim. Dan para ulama di dalam definisikan, mendefinisikan khusyuk secara istilah, memiliki ibarat yang berdekatan. Di antara mereka ada yang berkata bahwa khusyuk adalah tegaknya hati di depan Allah dengan penuh kehinaan dan kerendahan. Dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa khusyuk adalah ia mengikut kepada kebenaran. Dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa khusyuk adalah kerendahan hati kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib. Dan Ibn al rahimahullah menyebut bahwa khusyuk adalah sebuah makna yang menggabungkan pengagungan, kecintaan, perendahan diri, dan kepasrahan di depan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang jelas secara umum disebutkan oleh para ulama makna-makna yang lain terkait dengan khusyuk ini dan dari apa yang mereka sebutkan bahwa khusyuk mengandung dua makna. Ada makna at-tawadhu wad-dhul, merendah diri dan menghinakan diri, dan ada makna tenang dan tumakninah. Tenang dan tumanina. Iya. Dan ini adalah makna yang memberikan kesimpulan bahwa khusyuk dia adalah sebuah makna yang menggabungkan ketundukan hati, kerendahan, kepasrahan dan penggambaran hati itu kepada Allah. Disertai dengan ketenangan, tawadu, tumakninah bersama pengagungan, kecintaan dan rasa takut kepada Allah. Namun pengaruh khusyuk itu tampak di anggota badan dengan tenangnya dia, tawaduknya kepada makhluk. Iya. Jadi khusyuk itu memberikan pengaruh pada badannya. Adapun khusyuk tersebut di dalam ibadah adalah sebuah kewajiban yang pokok di dalam keimanan. Iya. Dan ini ditunjukkan oleh banyak hal. Di antara dalil yang menunjukkan akan kewajibannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Mengajari doa perlindungan dari hati yang tidak khusyuk. Dan dari hal yang menunjukkan wajibnya khusyuk ditegur kaum mukminin yang lambat. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq tidak harusnya telah dekat masanya. Sudah waktunya orang-orang yang beriman itu khusyuk hati-hatinya kepada dikir dan apa yang turun dari kebenaran. Ya, dan dari hal yang menunjukkan kewajibannya, dia adalah hal yang diperintah di dalam sholat. Hal yang diperintah di dalam sholat dari ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hal yang uh, baik untuk diketahui bahwa Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau membagi khusyuk itu di atas tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah dia merendah terhadap perintah Allah dengan kepasrahan terhadap hukumnya. Disertai kepasrahan terhadap hukum Allah sambil memperhatikan dari pandangan Allah terhadapnya. Iya, sebut dari tingkatan pertama. Jadi ada bentuk merendahkan diri. Yang pertama, yang kedua, dia pasrah terhadap hukumnya. Kemudian yang ketiga, ia memperhatikan perhatian Allah terhadapnya, pandangan Allah terhadapnya. Tiga hal di derajat yang pertama ini tunduk kepada perintahnya, dia perin, dia terima perintah Allah dengan ketundukan, tidak ada kesombongan, tidak ada merasa tinggi, tidak ada beban di dalam jiwanya, tidak ada hal yang berat. Iya. Ini menghinakan diri, tunduk terhadap perintah Allah. Yang kedua pasrah terhadap hukumnya. Hukum Allah ada dua, ada hukum syar'i dan ada hukum kauni hukum syari dari hukum-hukum syariat, hukum agama, hukum kauni dari ketentuan takdir. Iya. Maka dia pasrah menerima hal tersebut. Yaitu bentuk dari khusyuk. Bentuk dari khusyuk. Dan yang ketiga, dia memperhatikan pandangan Allah terhadap dirinya sehingga dia merendah diri. Dia tahu bahwa di hatinya banyak penyakit yang harus dia perhatikan. Dia tahu bahwa pada dirinya banyak hal yang harus dia benahi. Iya. Dan Allah memperhatikan hati dan amalannya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk dan jasad-jasad kalian, tapi Allah melihat kepada hati-hati dan amalan-amalan kalian. Iya. Maka ini tingkatan atau derajat yang pertama dari khusyuk. Derajat yang kedua dari khusyuk adalah dia kembali kepada jiwanya. Memeriksa dari jiwanya. Lalu dia hadirkan kekurangan jiwanya, kelemahan dan ketidakmampuannya. Bahwa dia adalah hamba yang selalu kurang di dalam menegakkan perintah, banyak berbuat dosa. Iya. Maka ini mewariskan di dalam dirinya berbagai hal yang sangat agung. Membuatnya merendah diri, membuatnya membuat pandangannya terhadap rohnya semakin indah. Ia merasa apapun ibadah yang dia lakukan, ia masih kurang di dalam melakukannya. Ingin lebih baik dan lebih baik beribadah kepada Allah. Demikian pula pandangannya kepada makhluk akan lebih baik. Ketika dia melihat kepada makhluk, mereka dia hanya melihat keutamaan makhluk, kebaikan-kebaikan mereka. Iya. Dan ia tidak menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang merupakan aib dan cacat-cacat mereka. Demikian pula ketika dia lihat kepada dirinya, dia tidak lihat kepada kebaikan-kebaikan dirinya. Tapi yang dia cari adalah bahwa pada dirinya banyak kekurangan, banyak hal yang harus dibenahi. Iya, banyak dari aib yang perlu untuk diperbaiki. Maka ini dari jenjang yang indah, khusyuk yang sangat membawa kebaikan untuk seorang hamba. Kemudian derajat yang ketiga, dari khusyuk adalah dia mensucikan hatinya, membersihkan hatinya dari melihat kepada makhluk. Iya. Seorang yang khusyuk, dia tidak menoleh sedikit pun kepada makhluk dengan amalan apapun yang dia kerjakan. Tidak berpengaruh bagi dirinya makhluk menerima atau tidak menerima, mencela atau atau memuji. Iya. Bagi dia adalah ibadah karena Allah dengan khusyuk dia putus pandangannya dari makhluk. Nah ini dari keadaan khusyuk seorang hamba yang membawa dia untuk ikhlas dan membawa dia untuk lebih baik lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga jenjang dari khusyuk itu disebut oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Hendaknya diperhatikan dari jenjang-jenjang ini. Seorang hamba berusaha untuk mendapatkannya. Dan manusia di dalam hal khusyuk bertingkat-tingkat kedudukannya. Ada yang lebih tinggi di atas sebagian yang lainnya. Dan itu tergantung keberadaan hati seorang hamba, kehusyukannya, hal yang mendasari dia khusyuk. Ya berupa pengenalan terhadap Allah, mengenal dari sifat-sifatnya, menghadirkan muraqabah, kedekatan Allah. Demikian pula berbeda manusia di dalam menghadirkan celaan terhadap dirinya, menyingkap aib dan kekurangannya. Ya demikian pula di dalam tadabbur dan sebagainya dari amalan-amalan ada perbedaan. Dan ini mempengaruhi seorang di dalam tingkatan khusyuknya. Iya. Baik. Kemudian dari hal yang mungkin uh, penting untuk diketahui dan mungkin banyak yang bertanya akan hal tersebut adalah bagaimana bagaimana jalan seorang itu bisa khusyuk. Bagaimana cara engkau bisa memperoleh khusyuk tersebut? Yang pertama dari jalan seorang itu bisa khusyuk adalah dia menghadirkan di dalam dirinya pandangan Allah terhadapnya. Bahwa Allah selalu melihatnya, mengawasi perbuatannya pada setiap gerakannya maupun diamnya dalam membaca, dalam berdiri, dalam duduk. Dan ini dihadirkan pada seluruh ibadahnya. Apakah itu di dalam solat, di dalam puasa, maupun di dalam yang lainnya dan dalam hal yang lainnya. Iya. Dan ini kalau dihadirkan oleh seorang hamba akan indah khusyuknya. Kemudian dari hal yang membantu seorang itu khusyuk, menimbulkan khusyuk di dalam dirinya, dia banyak memperhatikan dan mengawasi dari kekurangan jiwanya dan penyakit-penyakit di dalam jiwa. Kemudian dia banyak bercermin kepada para nabi dan orang-orang yang salih, melihat dari keutamaan dan kebaikan mereka. Sehingga akan lahir di dalam dirinya khusyuk yang indah. Sebuah perkara yang menyebabkannya sangat tunduk dan merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pokok perkara yang membantu seorang itu khusyuk adalah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar. Dan ini dibangun di atas pembahasan tauhid. Dia mengenal siapa Allah yang dia ibadahi, mengenal kewajiban memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan mengenal apa dari kesyirikan-kesyirikan yang membatalkan ibadah, mengenal dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengenal dari asmaul husna. Iya. Dan pengenalan seorang hamba terhadap hal ini, ini adalah dari pokok yang mewarnai hatinya sehingga membuatnya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hal yang membantu seorang itu khusyuk dihadirkan di dalam dirinya beberapa kengerian pada hari kiamat. Hal yang pasti kita lalui. Iya. Dihadirkan dari kiamat kecil bagaimana dia dijemput oleh sakaratul maut Kemudian bagaimana dia di alam kubur. Ketika di padang mahsyar, manusia menunggu di hari yang sangat dahsyat tersebut. Matahari dekatkan di atas kepala yang satu harinya sangat panjang sekali. Sebab dalam Al-Quran ada satu hari seperti 50 ribu tahun disebut dan ada satu hari seperti seribu tahun. Iya. Penantian sangat panjang, saking dahsyatnya tidak ada kesempatan saling melihat. Para nabi memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Kecuali Nabi Muhammad Sallallahu SAW yang memohon syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia di padang mahsyar agar supaya hisab disegerakan. Demikian pula dia pikirkan bagaimana keberadaan dia di atas jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahanam yang harus dilalui oleh setiap hamba. Jembatan yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, sangat licin. Di bawahnya api neraka. Harus dia lewati untuk menuju kepada sorga. Demikian pula dihadirkan dari sorga dan neraka. Iya. Maka kalau hal ini dihadirkan di dalam ibadah-ibadahnya, maka itu akan membuatnya khusyuk di dalam ibadah. Iya. Karena itu sebagian as-salaf rahimahumullah ada yang tiap kali dia sholat dia menangis. Ketika dia ditanya tentang hal tersebut, maka ia berkata, tidaklah saya berdiri untuk sholat, kecuali neraka jahanam itu sudah tergambar di depanku. Iya. Bagaimana kalau seorang memikirkan neraka jahanam? Dia ingat satu ayat saja misalnya. Yang menerangkan raungan dan kepedihan penduduk neraka jahanam. Sudah cukup dahsyat. Apalagi dia mengingat dari sifat-sifat neraka jahanam itu. Malaikat Mikail alaihi salam semenjak neraka jahanam diciptakan tidak pernah Mikail tertawa. Iya. Saking dahsyatnya neraka jahanam tersebut. Maka mana-mana ini kalau dihadirkan, ini dari hal yang membantu seorang untuk khusyuk di dalam ibadahnya. Kemudian di antara hal yang membantu seorang khusyuk di dalam ibadah adalah dia kosongkan hatinya. Hanya untuk ibadah itu. Dan lebih dia utamakan apa yang ada di sisi Allah daripada dunia. Dia tanggalkan semua dari dunianya wal akhiratu khairu wa abaqa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dia tinggalkan hal-hal yang bisa memalingkannya, bisa mengganggu pikirannya. Iya. Kemudian dari perkara yang membantu seorang khusyuk di dalam ibadah adalah dia banyak tadabbur terhadap Al-Quran. Memperhatikan kandungan dari Al-Quran tersebut. Merasa lezat membacanya. Mengambil dari makna-maknanya. Apalagi di bulan Ramadan ini, seorang apabila membaca Al-Quran, siang atau di malam hari, ataupun dia baca, di sholat malam, di sholat tarawih, dia tadabbur, maka ini sangat membantunya untuk khusyuk. Ya, tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, di masa ini orang sholat tarawih, ya kadang seperti kilat, tidak terlihat khusyuk di dalam ibadah. Yang dikejar adalah selesai jumlah rakaat tarawih yang dia lakukan. Dan dari hal yang keliru. Dan dari hal yang membantu seorang itu khusyuk, dia meninggalkan berlebihan dan membebani diri dalam perkara apa saja. Maka dia masuk di dalam sebuah ibadah dengan alami, hal yang biasa. Iya, dia tidak bebani dirinya hal yang di luar kemampuannya. Sehingga dia masuk di dalam ibadah tersebut dengan khusyuk Demikian pula misalnya dia membaca Al-Quran. Ya. Jangan sampai karena ingin terlalu memperindah suaranya. Meniru qari fulan dan fulan. Akhirnya hilang dari khusyuknya. Maka dia baca, dia baca dengan hal yang biasa. Dia percantik bacaannya dengan perkara yang bersesuaian dengan jiwanya. Ya, hal yang mencocoki dari jiwanya tersebut. Maka ini sebagian hal yang mewarnai seorang hamba apabila ia memperhatikannya dengan baik, maka insya Allah Ta'ala bisa membantunya untuk khusyuk di dalam ibadah. Kemudian yang terakhir, khusyuk ini memiliki banyak keutamaan. Ia dari pokok yang disebutkan oleh para ulama, mengusir syaitan dari seorang hamba. Yang menjauhkan hamba ini dari was-was, dari bisikan-bisikan yang menyibukkan jiwanya karena khusyuknya dan benarnya ia di dalam khusyuk menyebabkan syaitan menjauh darinya. Karena itu kata sebagian ulama, man khasya'a qalbuhu lam yakrub min syaitan. Siapa yang hatinya khusyuk, syaitan tidak akan mendekatinya. Dan di antara kebaikan khusyuk, khusyuk ini adalah sebab yang menyebabkan seorang hamba meraih dan beruntung pada segala yang dia cari. Karena Allah telah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Telah beruntung orang yang beriman. Kemudian disebutkan ciri pertama dari orang yang beriman yang beruntung, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Iya. Dan selalu perhatikan dari khusyuk ini karena khusyuk mewariskan akhlak yang terpuji pada seorang hamba. Dia adalah pokok dari akhlak yang baik. Dia dari pokok akhlakul karimah. Dan akhlak yang jelek itu bertentangan dengan makna kehusukan, Ya. Dan hendaknya seorang apabila ingin mengetahui apakah di dalam hatinya khusyuk sudah banyak atau sedikit, maka hendaknya ia selalu mengingat nikmat-nikmat Allah dan bagaimana dia khusyuk di dalam mensyukurinya. Kemudian membaca dari ayat Al-Quran. Kalau dia membaca dari ayat Al-Quran, ada getaran di dalam hatinya, membuatnya takut dan khusyuk, maka itu adalah tanda dari kebaikan. Allah firman, Allahu nazzala ahsan al-hadid, kitaban mutasyabihan mathani, taksyairu minhu juludul ladina yakshawna rabbahum, thumma talinu juluduhum wa kulubuhum ila dikirillah. Allah yang menurunkan sebaik-baik pembicaraan. Sebuah kitab yaitu Al-Quran mutasyabihan Sebagiannya mirip dengan sebagian lain, kandungannya ada kemiripan. Iya, di sana ada disebut kisah sorga, di, di surah lain juga kisah sorga, di tempat lain disebut neraka, di surah lain disebut neraka. Demikian. Iya. Mathani yang berulang. Taksyairu min hujuludul ladina yakhshawna rabbahum. Bergetar kulit-kulit orang yang takut kepada Rabbnya. Thumma talinu juluduhum wa kulubuhum ila dzikrillah. Kemudian hati dan kulit-kulit mereka itu kulit-kulit dan hati-hati mereka itu menjadi lembut menuju kepada dikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka di bulan Ramadan ini bulan hendaknya seorang itu memperbaiki dari keadaan hatinya, dari kehusyukannya. Dia jadikan solatnya di dalam bulan ini sebagai lahan untuk melatih dari khusyuk tersebut. Dia jadikan puasanya sebagai musim untuk dia khusyuk di dalamnya, khusyuk di dalam menjalaninya, khusyuk di dalam menerimanya, khusyuk di dalam berdoa. Iya. Dan telah saya ingatkan pada sebagian pembahasan di pertemuan yang telah lalu bahwa keberadaan hati seorang hamba kehusukannya ini membedakan. Ya sampai kata sebagian as-salaf ada dua orang yang sholat dalam satu soft, salah satunya atau perbedaan antara keduanya antara langit dan bumi. Padahal dua-duanya melakukan gerakan sholat yang sama, berada di dalam satu sholat, di dalam satu saf untuk pelaksanaan sholat berjamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua khusyuk di dalam ibadah dan menjauhkan dari hati-hati kita suatu hal yang mengganggunya, menyibukkannya dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan untuk kita semua dari petunjuk dan hidayahnya, dari keteguhan di atas agamanya. Dia menyelamatkan kita di dunia, di alam kubur, dan kita dan ketiga kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Ya, baik kalau muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan tausiah hari ini dengan judul khusyuk dalam ibadah. Baik kita lanjut untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk jawab pertanyaan pertama dari saudara Abu Muhammad di Makassar. Katanya pada saat makan sahur, sementara saya sedang makan, tiba-tiba di masjid terdengar adzan, padahal makanan saya belum habis. Apakah saya meninggalkan makanan saya yang belum habis atau saya lanjutkan makan sampai makanan yang di piring saya habis? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al mabawthi rahmatan lil alamin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin amma ba'd Kalau muadzin yang mengumandangkan adan dia adan tepat pada waktunya maka seorang yang makan atau minum pada saat adan dikumandangkan wajib dia berhenti dan tidak boleh memasukkan suatu apapun dari makanan dan minuman ke dalam dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan itu batasan akhir untuk makan sahur. Allah firman wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai tampak jelas benang putih dan dari benang hitam ya tampak jelas waktu fajar subuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna bilalan yu'addinu bilail fakulu washrabu hatta tasma'u ta'dina ibnu mi maktum. Makan dan minumlah sampai eh, apabila Bilal adan di malam hari makan dan minum sampai kalian mendengar adannya Ibnu Maktum. Ya di masa Nabi ada dua adan. Adan pertama itu tanda untuk makan sahur dan adan kedua inilah yang biasa kita dengarkan di umumnya di Indonesia ini itulah adan untuk sholat subuh. Maka begitu adan pertama, Nabi perintah untuk makan dan minum. Akhirnya ketiga terdengar adan kedua. Ini kalau muadzinnya adan pada waktunya. Adapun kalau muadzin di adan 10 menit sebelum adan, sebelum waktu terbitnya fajar subuh, maka tidak ada masalah dia lanjutkan dari makanan tersebut. Iya. Ini pendapat yang lebih kuat yang dipegang oleh jumhurul ulama Adapun sebagian ulama yang mengatakan tidak ada masalah dia makan sepanjang piring dan gelas masih di tangannya. Mereka berdalilkan dengan sebagian hadith, tapi ada silam pendapat di dalam keabsahan hadithnya. Dan saya sendiri yang saya pegang, ucapan ulama yang melemahkannya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Saudari Mariati di Bangka. Katanya saya ingin sholat subuh berjamaah di masjid, tetapi sesampainya di masjid tidak ada makmum perempuan kecuali saya. Jadi saya melaksanakan cuma dua kali sholat berjemaah di masjid tersebut. Apakah yang harus saya lakukan? Karena saya ingin sekali ikut sholat berjemaah di masjid. Ya seorang perempuan yang paling afdalnya adalah dia sholat di rumahnya. Itu lebih utama daripada dia menghadiri sholat berjamaah di masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para perempuan, dan ini beliau ucapkan di Medina, dan di Medina ada masjid Nabawi. Sholat di situ seperti seribu sholat di tempat yang lainnya. Bersamaan dengan itu beliau berkata kepada para perempuan, sholatukunna fi buyutikunna khairun min sholatikunna fi masajidikunna. Sholat kalian, wahai para perempuan, di rumah-rumah kalian, itu lebih baik daripada sholat kalian di masjid-masjid kalian. Iya. Walaupun kita tidak melarang, kalau ada perempuan yang ingin menghadiri sholat berjamaah di masjid, sepanjang tidak ada fitnah, dan sepanjang ada tempat khusus bagi perempuan di situ, dan sepanjang dia keluar dengan memakai hijab yang benar, dan tidak memakai wangi-wangian, Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, La tamna'u masajid, ima, ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba hamba perempuan Allah menghadiri masjid-masjid Allah. Ya, tapi keberadaannya sholat di rumah adalah yang lebih afdal sebagaimana yang telah kita terangkan. Wallahu alam. Ya. Ya, baik pendengar, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya dari saudara Abu Abdullah di Makassar. Katanya ketika mengadakan walimah, apakah ada larangan mengundang orang-orang kafir? Apakah sebaiknya mengundang mereka atau tidak? Uh, tidak ada masalah uh, mengundang dari orang-orang kafir di sebuah acara seperti walimah, apabila uh, mereka hadir dalam kehadiran mereka tidak membawa kemungkaran. Ya, tidak membawa kemungkaran. Dan uh, tidak ada suatu hal yang saya ketahui dari dalil yang melarang tentang hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Nah. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Abu Najib dari Makassar. Katanya, Seseorang pernah mendatangi dukun untuk meminta pertolongan karena ingin memiliki anak. Akhirnya dukun tersebut memasangkan susuk di beberapa titik pada tubuhnya. Setelah dia mengetahui hal tersebut adalah perbuatan syirik, akhirnya dia bertobat namun pertanyaannya, pertama bagaimana caranya mengeluarkan susuk tersebut dari tubuh karena dia takut membawanya mati dan apa yang harusnya dilakukan selanjutnya. Kemudian apakah dosanya akan diampuni dengan tobatnya? Iya, seorang dari sifat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan kesyirikan seperti ini dari amalan perdukunan adalah dia kafir dari mempercayai dukun tersebut dan apa yang dia ucapkan oleh dukun tersebut. Iya. Kalau susuk yang dimasukkan dalam bentuk benda dan bisa dikeluarkan dengan cara uh, ilmu medis misalnya seperti operasi atau semisal dengannya, maka tidak ada masalah mengeluarkannya kalau memang itu membahayakan dirinya. Dan kalau ada khawatiran membawanya mati, berarti ini masih ada terpengaruh dengan uh, ucapan si dukun dan apa yang diancam ya oleh dukun tersebut dan menunjukkan bahwa uh, belum benar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang benar tobatnya, dia bertawakal kepada Allah. Ya, dan kalau memang itu bisa dikeluarkan dari sisi ilmu medis, dari sisi kesehatan, maka dia lakukan sebab sebagaimana diperintah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa, siapa yang bertobat dari dosanya dengan meninggalkan dosa tersebut, menyesali perbuatan dosanya dan bersungguh-sungguh tidak akan mengulanginya, disertai dengan keikhlasan, maka dosa itu insya Allah taala akan diampuni. Ya, apa kita dosa kesyirikan maupun selain kesyirikan sepanjang dia bertobat sebelum ajal datang menjemputnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulia ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba, katakan wahai Nabi Muhammad, Sampaikan kepada mereka firman kuai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sungguhnya Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Iya. Ini terkait dengan dosanya, kan tetapi hendaknya selalu dia ingat dan hendaknya selalu dia takut untuk jatuh di dalam perbuatan kesyirikan. Sebab kesyirikan ini menghancurkan seluruh amalan menghancurkan seluruh amalan. Allah berfirman tentang para nabi, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andai kata mereka berbuat kesyirikan, akan hancur amalannya. Itu para nabi, apalagi dari manusia yang lainnya. Siapa saja yang berbuat kesyirikan akan hancur amalannya dan tidak akan diampuni dosanya kalau dia mati dalam keadaan berbuat kesyirikan. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua dan menganugerahkan kepada kita semua taubat yang nasuh. Wallahu taala alam. Ya, selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah di Mamuju Utara. Bagaimanakah tata cara pemberian fidyah? Bolehkah mengeluarkannya dalam bentuk makan bahan mentah dan bolehkah diberikan pada satu orang fakir miskin saja? Ya, seorang yang mengeluarkan fidyah disebutkan di dalam Al-Quran ketentuannya. Fafidyatun ta'amu miskin. Memberi fidyah yaitu dengan memberi makan seorang yang miskin. Jadi bentuknya memberi makan, bukan dia beri bahan makanan kemudian dikelola dia masak baru dia makan. Iya. Kemudian e, fidyah tersebut dikeluarkan dalam bentuk makanan tidak boleh diuangkan. Dan fidyah itu dia beri kepada seorang yang miskin. Ya fakir dan miskin. Nah, harus beda orangnya. Kalau dia beli lima hari, dia bayar video untuk lima hari, dia beri kepada lima orang miskin yang berbeda. Sebagaimana kalau dia keluarkan 30 hari misalnya, maka dia berikan kepada 30 orang yang berbeda. Ya wallahu taala alam. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Saudara Abu Muhammad di Makassar. Katanya apabila terjadi perbedaan hitungan hari Ramadan. Misalnya di Indonesia malam ganjil 27, sementara Arab Saudi sudah malam ke-28 misalnya. Sementara saya mau beribadah lebih pada malam ganjil. Apakah yang saya apa saya mengikuti hitungan hari di Indonesia atau di Arab Saudi misalnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu yauma yasumun wal fitru yauma yuftirun." Puasa itu adalah hari di mana manusia semuanya berpuasa dan berbuka adalah hari di mana manusia itu berbuka. Jadi dilihat kepada kebanyakan manusia. Dan seorang apabila berada di negeri ini, di Indonesia, ya dia mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah. Ya, dan pemerintahan kita, walaupun sebagian orang ada yang membisikkan masalah ilmu hisap, tapi mereka masih menentukan masuknya Ramadan dengan, mengguna, eh, dengan menggunakan rukyat hilal. Ya, dan itu adalah hal yang hendaknya diikuti bersama kebanyakan orang, kebanyakan kaum muslimin di Indonesia ini. Dan ini akan membuat suara itu ya mudah di dalam apa namanya ber, beragama. Ya kemudian masalah di malam ganjil 28 27 itu tidak terlalu berpengaruh bagi seorang hamba yang menghidupkan seluruh malam dari 10 malam terakhir itu. Kalau semua dari malamnya dihidupkan, maka dia tidak perlu sibuk masuk di dalam urusan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Iya. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Abu Fudail di Makassar. Bagaimana bila kita melanggar sumpah kita? Misalnya kita melanggar sumpah bahwa kita tidak akan melakukan maksiat yang kita telah bertobat dengannya. Namun suatu ketika melanggar sumpah tersebut. Ya, apabila seorang bersumpah untuk tidak mendekati sebuah maksiat dan dia ucapkan sumpahnya tersebut, kemudian dia langgar, ya maka dia ada kewajiban bertobat kepada Allah karena berbuat maksiat dan melanggar sumpah, kemudian dia wajib membayar kafarah. Dia wajib untuk membayar kafarah, yaitu dengan memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin atau membebaskan seorang budak. Ya kalau tidak mampu maka dia berpuasa tiga hari berturut-turut. Nah, Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudara Abu Abdullah Amir di Maros. Katanya ketika Rasulullah naik ke atas mimbar dan mengaminkan doa Jibril sebanyak tiga kali, mulai dari tangga pertama hingga tangga ketiga. Apakah itu menunjukkan bahwa tangga mimbar Rasulullah itu ada tiga tingkatan dan selain dari tempat duduknya jadi secara keseluruhan ada empat tingkatan atau bagaimana yang benar? Memang ada sebagian hadis yang menunjukkan seperti itu, tapi itu ada uh, kelemahan dari sisi riwayat dan salah seorang ulama Yaman yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi hafizahullah beliau menulis risalah khusus tentang berapa jumlah tangga di mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau simpulkan dari riwayat-riwayat bahwa jumlah tangga di mimbar Nabi itu hanya tiga beliau berdiri di tangga kedua dan duduk di atas tangga yang ketiga wallahu taala alam nah Ya, berikutnya pertanyaan dari saudara Hasrul di Makassar. Apakah makmum wajib membaca surah Al-Fatihah di belakang imam solat yang dijaharkan? Iya, yang benarnya adalah wajib. Menurut pendapat yang lebih kuat dari beberapa pendapat ulama di dalam masalah ini. Bahwa seorang makmum, dia wajib membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Apakah itu solat yang dijaharkan atau solat yang tidak dijaharkan? Karena di dalam hadits Ubadah ibn Samit yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan ini ketentuan umum, tidak ada salat berlaku untuk imam dan makmum. Dan di dalam hadits lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la'allakum taqrauna khalfa imamikum la taf'alu illa bi ummil kitab. Barangkali kalian itu membaca di belakang imam kalian, jangan kalian lakukan itu kecuali kalau membaca surah Al-Fatihah. Ya wallahu taala alam. Nah. Ya, berikutnya pertanyaan dari saudara Dika Abu Ayub. Katanya saya mempunyai penyakit kulit di bagian yang di bagian kaki yang termasuk anggota wudhu yang harus dibasuh. Penyakit ini menimbulkan bekas luka yang bila terkena air maka terasa perih dan akan memperlama penyembuhan bekas lukanya. Apakah saya tetap wudhu seperti biasa dengan menjaga bagian lukanya saja sehingga tidak terkena air atau saya langsung tayamum saja jika dilihat bahwa wudhu sebagian sebagai satu kesatuan ibadah yang gugur sebagiannya maka gugur seluruhnya. Kemudian yang kedua, karena luka yang ada tadi terasa sakit bila menempel sejadah atau lantai, maka saya saat sholat, pada saat duduk di antara dua sujud, saya duduknya irka'a, itu di ujung tumit. Dan saya duduk tasyahud akhir yang sholat dua rakaat. Dan saya duduk tawarruk meski yang saya yakini lebih aftolnya duduk iftirosh. Apakah hal ini boleh saya lakukan secara terus-menerus sampai luka saya sembuh? Baik ini di posisi seorang yang sakit, ada penyakit. Maka di keadaan yang pertama ketika dia apa namanya berutuk iya, apabila uh, dia ada luka, misalnya di atau seperti yang disebut di sini penyakit kulit, maka ketika dia berwudu, apa yang ada di kulit tersebut dia tutup dengan suatu penutup dan ketika dia berwudu, dia cuci semua yang bisa dicuci dan yang luka ini dia basuh di atasnya dan dengan itu dia akan selesai. Iya, tidak perlu dia tayamum. Tidak perlu dia tayamum. Namun kalau misalnya ada dari uh, bagian kulit yang dia tidak basuh atau dia biarkan saja karena adanya luka tersebut, maka di sini dia wudhu saja. Apa dia wudhu, kemudian setelah itu dia tayamum, maka itu lebih baik dan lebih hati-hati untuknya. Iya. Terkait dengan masalah duduknya, dia boleh duduk apa saja. Dengan duduk yang mencocoki keadaannya. Apakah dia duduk tawarruk, ataupun dia duduk ik'a atau misalnya pada saat untuk uh, tasyahudnya dia duduk di atas kursi itu tidak ada masalah sebab ini di posisi dia sedang apa namanya sakit ya ada hal yang memberikan keringanan untuknya semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua dan memberikan uh, untuk kita kesembuhan pada penyakit yang menimpa dan pahala kesabaran di belakangnya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Nah. Ya, baik mendengar kita lanjut pertanyaan berikutnya dari saudara Abu Humaid di Makassar. Katanya seorang berzina dengan hanya sekali saja, apakah tetap wajib dirajam? Walau dia ada di area di area Indonesia, sedangkan dia harus taat di bawah hukum yang berlaku dan dia telah bertobat dengan tobat nasuha dan dia telah di jalan Allah serta dia istiqomah. Apakah dosanya diampuni oleh Allah? Hukum rajam itu diterapkan terhadap seorang yang sudah menikah. Kemudian dia berzina. Berzina, hubungan suami istri. Iya. Maka dijatuhkan padanya hukum rajam. Apakah sekali, dua kali, tiga kali terjadi berzinahan dan ada saksi yang melihatnya, saksi yang cukup, atau dia sendiri yang mengaku di pengadilan, maka secara hukum pengadilan Islam dijatuhkan padanya hukum rajam. Iya. Dan hukum rajam ini diterapkan di dalam hukum pengadilan. Jadi kalau ada pengadilan Islam, itu yang menjatuhkan hukuman diterapkan. Kalau tidak, maka tidak ditegakkan hal tersebut terhadap mereka. Sebab sesuatu yang di luar hukum pengadilan, di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقَدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kalian mampu untuk menghukumnya, ketahuilah bahwa sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi apa yang di luar pengadilan itu dimaafkan apa di, di, tidak diterapkan padanya dan hukum rajam. Kewajiban dia kalau dia yang bertobat adalah dia bertobat pada dirinya sendiri dengan tobat yang nasuh. Ya. Kemudian dia uh, menjaga dari kehormatan dirinya dengan puasa atau dengan dia menikah. Kemudian dia perbanyak dari amalan-amalan salih dari ibadah-ibadah sunnah setelah dia menegakkan kewajiban dia perbanyak dari ibadah-ibadah sunnah. Semoga ibadah-ibadah sunnah ini bisa menggugurkan dari kesalahan-kesalahannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibna sayyi'at." Tegakkanlah dan tegakkanlah salat di dua ujung malam dan di, di, di dua ujung siang, yaitu pagi dan petang, dan sesuatu di malam hari, tegakkan solat itu, dan uh, kemudian Allah firman, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu tobat di dalam diri kita semua dan memberikan untuk kita semua tobat yang nasuh dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala kenistaan dosa dan segala hal yang membawa kepada neraka dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu taala alam. Nah. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Sa'di di Solo. Katanya ada seorang pemuda yang masih bujang. Bila melihat wanita, kadang muncul gejolak syahwat yang sulit dihindari, dan pada malam hari dia terbangun kemudian melakukan onani. Bagaimana tips-tips untuk menahan gejolak syahwat tersebut agar tidak melakukan onani apabila dia belum mampu menikah? Dan bagaimana cara mengatasi gejolak syahwat tersebut ketika dia sering terbangun di malam hari untuk melakukannya padahal di malam hari tidak mungkin dia dalam keadaan berpuasa? Iya. Orang yang uh, terdapat pada dirinya gejala berlebihan seperti ini, ya hendaknya dia mencari kiat untuk uh, mematahkan dari panas syahwat yang ada pada dirinya. Nah, itu disebutkan oleh para ulama dan disebutkan juga oleh orang-orang oleh orang-orang ahli kesehatan hendaknya dia banyak membebani dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Ya dan bisa dia buka ibadah yang baik untuk dirinya. Dia bantu orang mengangkat batu misalnya atau membersihkan dari apa yang diperlukan darinya. Atau kalau dia tidak, dia melakukan olahraga dari hal-hal yang membuat dirinya itu apa namanya tidak uh, atau syahwat yang ada pada dirinya bisa meredah. Iya. Selain daripada itu, seorang di dalam kondisi yang seperti ini, hendaknya lebih banyak menyebutkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih banyak belajar lagi tentang agama, khususnya dia memperhatikan tentang keagungan dan kebesaran Allah, mengingat akan dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu dia berusaha untuk uh, merenungi dengan baik dari mana puasa yang dikerjakan, Sebab puasa ini adalah hal yang memutus syahwat. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ma'ashar syabab, man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj. Fa'innahu agabdu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa'alaihi bis sawum, fa'innahu lahu wija. Wa sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah sebab itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluannya. Kalau dia tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa sebab puasa itu adalah pemutus syahwatnya. Pemuasa, puasa adalah pemutus syahwatnya. Mungkin dari puasa yang dia lakukan masih ada makna yang belum dia uh, perhatikan dengan baik. Ya, sehingga puasa itu kurang memberi pengaruh pada dirinya. Dan ini sering saya ingatkan bahwa kadang ibadah-ibadah kurang memberi pengaruh pada diri, ya, itu bukan karena ibadah itu sendiri yang dia lakukan, tapi karena sesuatu pada hatinya atau pada dirinya yang tidak sempurna dalam melakukan ibadah atau pelaksanaan ibadah tersebut yang tidak sempurna. Iya. Karena itu hendaknya semuanya dibangun di atas uh, tuntunan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Nah. Iya, baik pendengar sekalian, kita lanjut untuk pertanyaan terakhir kita pada pertemuan hari ini. Pertanyaan dari saudara Abu Zinat di Jakarta. Katanya saya membeli motor dengan kredit apakah boleh saya menjual motor tersebut dalam kondisi belum lunas? Kalau motor itu sudah dia terima, sudah masuk dalam kepemilikannya, iya, sudah berada di tangannya, kemudian dia jual, maka akad jual belinya telah syah. Akad jual belinya telah syah. Iya, terkait dengan belum lunas, itu adalah suatu tanggung jawab di atas pundaknya. Memang dia lunasi, ya di segala keadaan. Ya apabila motornya hilang atau motornya misalnya apa namanya diberikan kepada orang pun tetap dia punya kewajiban untuk melunasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Dan semoga apa yang kita dengarkan pada pertemuan di hari ini ada manfaatnya untuk kita semua dan membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Innahu waliyudzalik wal qadir walih wallahu taala alam.